نستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Seperti biasanya marilah kita bersama-sama membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar سر الأسرار ترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله معاشر المسلمين marilah kita bersama-sama syukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillah dari lubuk hati kita karena dengan takdir Allah dan taufiknya pengajian kita dapat mulai lagi dalam keadaan selamat sejahtera setelah kita menunaikan ibadah saum 30 hari tahun ini semoga Allah menerima amal kita mengampuni dosa kita dan menjaga iman kita buat seterusnya mengeratkan persaudaraan kita Amin. Karena kita masih juga dalam suasana bulan Syawal. Saya pun merasa patut kalau saya mengucapkan minal aidin al faizin. Beriringan mohon maaf lahir dan batin. Justru pada saudara-saudara yang saya belum sempat dapat mengunjungi rumahnya Asyrul Muslimin diktat yang ada di tangan saudara adalah diktat yang ke-22. Judulnya agak sedikit aneh. Angkuransi ilahi. Yang pertama, menyangkut kejiwaan dan hari depan kita di akhirat. Sedang yang kedua, asuransi dengan arti yang letterless hurufi sebagai nanti yang akan saya terangkan yang pertama mengenai kejiwaan di mana seorang muslim yang akan menaruh jiwanya dan rohnya di tempat yang selamat di sisi Allah maka dia harus mengindahkan isi dari kalimat-kalimat yang pertama itu. Di samping itu ada istilah kiri dan kanan. Yang sekarang sudah menjadi populer, sudah menjadi internasional. Orang mengira bahwa umat Islam ketinggalan dalam istilah-istilah. Tapi nyatanya tidak. Ini khutbah ini kalimat saya petik dari khutbah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dalam saat-saat dia dilantik dan dipilih secara aklamasi untuk menggantikan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Setelah Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, maka sahabat dan kaum muslimin seluruhnya datang kepada Ali mengatakan ya Ali hanya engkaulah satu-satunya calon untuk menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi Menggantikan Utsman. Ali mengatakan maaf, tolong carilah orang lain. Namun mereka berkeras mengatakan Ali, tidak akan ada orang selain engkau. Maka Ali menerima dan mengucapkan beberapa kalimat saya sitir di antara lain apa yang saudara lihat dalam diktat alinea pertama dan saya akan jelaskan sebentar lagi insya Allah. Jadi istilah kanan dan kiri sudah disinggung oleh Sayyidina Ali. Kira-kira 1400 dahulu, 1400 tahun dahulu. Sebelum ada orang mempergunakannya. Dari mana Sayyidina Ali mengambil istilah itu? Ia pasti menyadapnya dari firman Allah yang berbunyi wa sadaqallahul azim Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin umat yang tengah di antara serba umat yang telah dan yang akan dilahirkan oleh sejarah. Kamu adalah manusia-manusia di tengah-tengah di antara orang ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Jadi kalau ada tengah, kata Ali, pasti ada kiri dan kanan. Tengah dalam akidah, dalam tauhid. Di antara manusia yang mempercayai Tuhan itu banyak, atau dengan istilah yang populer, serba dewa, sampai kepada Tuhan tiga, dengan orang yang tidak mempercayai sama sekali adanya Tuhan, walaupun satu, yaitu komunis dan ateis. Islam tengah, Allahu Ahad. Dalam ekonomi, di antara mereka yang melorot orang yang kaya menjadi miskin, menyik, menyita harta benda orang yang kaya, walaupun pencariannya itu legal, dengan golongan-golongan yang membiarkan orang menumpuk harta benda dengan cara riba, rente, pengisapan, penyedotan dan sebagainya tanpa diusik-usik maka Islam di tengah hak milik diakui tetapi harus dikeluarkan hak zakat sodakoh apakah itu zakat mal atau zakat fitrah kemudian sodakoh kemudian tatawuk dan lain-lainnya dipersyaratkan jangan sampai Anda mendapatkan duit daripada jalan yang tidak di, di, diakui oleh Allah. Di sini Islam tengah. Agama disebarkan oleh faham-faham yang kanan dengan paksaan. Islam mengatakan tidak ada paksaan. Komunis menyebab, menyebarkan dia punya paham dengan kekerasan dan ancaman. Islam di tengah mengatakan la ikraha fid bagi orang yang akan mengikuti akan pasti ketemu bahwa Islam itu betul-betul tengah dan tepat apa yang difirmankan oleh Allah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. jadi kalau umat sekarang yang mengaku dirinya Islam pergi kepada golongan kiri maka dia menyimpang dan jalan itu sudah disinyalir oleh Sayyidina Ali 1400 tahun dahulu. Dengan katanya al-yaminu wasyimalu madallah. Ma'asyiral muslimin, sekarang istilah kiwi itu ditaruhkan kepada orang-orang komunis atau orang-orang ekstrim. Dan kanan kalau di bidang politik internasional dikatakan kepada kaum demokrasi, penganjur dan pengemban paham demokratisme, itu dikatakan golongan kanan. Liberalisme kanan. Komunisme kiri. Di Libanon sekarang. Kaum agama Kristen dikatakan kanan. Selain itu kiri. Jadi kaum muslimin dianggapnya kiri. Kita terang menolak untuk di tengah diletakkan manusia di, di kalangan kanan atau ke kiri. Kita tetap memilih tempat yang dipernahkan untuk kita oleh Allah, yaitu tengah. Tengah itu adalah Islam. Itulah yang dikatakan al sirat al-mustaqim. Lempeng, lurus. Tidak berlatar belakang itu dan tidak berlatar belakang ini. Seorang mukmin tidak mempunyai dua muka. Mukanya, dalamnya, hatinya sama. Lidahnya dan hatinya bersuara satu nada. Itu wasat. Jadi jelasnya sekarang umat Islamlah yang pertama memakai istilah dan menyinggung kedua istilah kanan dan kiri. Tetapi bukan untuk kita umat Islam untuk golongan di luar kita. Marilah kita sekarang mulai membaca apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ayuhan nas, kitab Allah wa sunnat nabiyikum. Syughila manil jannatu wan naru amama. Al-yaminu wasyimalu madallah. Al-wusta al jadd Ali berkata, Wahai manusia, peganglah baik-baik kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sibuklah seorang yang tahu bahwa sorga dan neraka di hadapannya. Kanan dan kiri adalah tempat kesesatan. Sedang jalan tengah adalah jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin, kalau Ali mengatakan peganglah benar-benar kitab Allah dan sunnat Rasulnya. Sebab sekarang kita tidak menunggu lagi Rasulullah dihidupkan. Rasulullah sekarang ini sebenar-benarnya hidup. Tapi hidup masih di dalam kitab-kitab sunnahnya. Yang kita tunggu dia hidup di dalam hati kita. Hidup di dalam amalan kita tiap hari supaya ini umat yang besar yang kian bertambah besar tidak sampai dicukuli oleh kemade kemade binalu binalu dalam tubuh besar umat Islam sebab timbulnya binalu binalu bid'ah atau penyimpangan dari ajaran Nabi itu menguruskan tubuh ini setidak-tidaknya menghilangkan daya kreatif daya gerak, daya joang dalam umat ini. Karenanya amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh disurutkan. Ya pasti harus kita intensifkan terus. Masing-masing tahu batasnya, masing-masing tahu dirinya menghadapi kitab Allah dan sunnat nabinya. So kita tidak ada pegangan lagi. Kalau kita lepaskan ini berarti kita hancur total. Contoh sudah banyak. Percaya saudara bahwa Izzuddin Ibnu Baybris waktu memerangi Tartar pada salah satu markat Ain Jalut ada dirasakan kemunduran dalam hari-hari pertama. Kenapa tentara umat Islam mundur? Dia tidak mengerti apa sebabnya. Tidak biasanya begini. Umat Islam kalau sudah masuk dalam front, sudah bertawakal kepada Allah, sudah mengucapkan bayat bahwa dia akan melihat jannah di hadapannya, akan berlompatan masuk syurga, maka dia tidak akan mundur. Kali ini seret. Pimpinan ini pimpinan seorang yang cerdas bertanya-tanya apa kesalahan pasti kamu akan melakukan sesuatu maupun besar maupun kecil yang Allah tidak suka kamu lanjutkan perbuatan itu sesudah diperiksa baru ia ketahui dengan persis bahwa umat di baris depan al-wasat atau janah al-aiman seperti orang main bola dalam medan perang zaman dahulu. Ada mana, ada maisarah, ada kal. Ini yang dibilang keren, ini di tengah. Ada yang dari kiri, ada yang dari kanan, ada yang dari belakang. Ini yang jantung ini, al Tidak ada yang bawa siwak, penelitian yang sampai begitu dalam Diketahui bahwa karena tidak adanya siwak di kantongnya anak-anak yang di baris muka ini, kita mengalami kemacetan. Cepat-cepat bawakan siwak. Supaya gansar dalam perjuangan ini. Dan betul-betul apa yang dilihat oleh pimpinan ini tepat. Begitu siwak dibagi, begitu digunakan, Begitu mereka mengucapkan salam wassalam kepada Rasulullah SAW. maka kemacetan itu dirasakan sudah lompat jalan dan maju. masyarakat muslimin bayangkan siwa sepele sekali sepele sekali itu siwa, sunnah wajib pun tidak meninggalkan siwak haram pun tidak bayangkan betapa kita sekarang ini berkubang berenang di dalam mausiat. Bagaimana kita bisa menang, saudara-saudara? Dalam perjuangan. Bagaimana cita-cita umat ini akan disembadani oleh Allah? Kalau sudah kita begini banyak melakukan maksiat, pelanggaran demi pelanggaran, bid'ah demi bid'ah, Sampai yang kita anggap taat dan ibadah pun masih bid'ah. Bid'ah yang betul-betul melanggar, bukan khilafiyah. Kalau khilafiyah sih bisa kita ambil dalil yang ringan misalnya buat orang yang suka ringan. Contoh saja qurra, qiraah. Qiraatul Quran itu tidak ada afdal daripada baca Quran sesudah sholat. Ibadah. Tetapi kalau kita sudah ambil gadis-gadis ke podium untuk membaca dengan irama dan lagu yang dibikin-bikin, menggerakkan hati orang yang tidak pernah bergerak, melihat wajahnya yang sudah dandan, Kudungnya tidak terletak di tempatnya. Ini sudah berubah daripada bacaan Quran menjadi haram. Maaf maaf saudara-saudara. Jangan terkejut. Ini hal kalau kita tidak sama-sama melihat apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW dan apa yang ditentukan oleh agama, maka kita akan terus berjalan. Kalau kiraatul Quran sih aklamasi, tidak ada orang berani mengatakan kiraatul Quran bid'ah. Tetapi cara bisa menjadikan itu yang sunnah, yang wajib bisa jadi berbalik. Kadang-kadang itu gadis saking biasanya berhadapan dengan orang-orang laki-laki. Sampai perasaan malu hilang. Sering-sering dia berbalik dari qari'ah menjadi sangres. Kita sudah kulino dia. Dia senang di orang yang Allah mengagumi suaranya itu. Dia semakin dia buat itu suara. Haram. Sautul mar'ati aurah. Kalau tidak percaya, baca saja kitab-kitab fikih. Baca hadis-hadis Rasulullah SAW. Justru semacam inilah yang kita tadikan tadinya kita anggap ini satu ibadah, satu syiar dan sebagainya sebenarnya sudah tidak tepat. Lain halnya kalau itu perempuan membaca di kalangannya sendiri, dibiji oleh kalangannya sendiri, tidak dilihat oleh manusia-manusia laki-laki di bawahnya sambil melihat itu podium dan dia juga melihat pakaiannya tidak menurut apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala Hal-hal semacam ini, saudara-saudara, menyebabkan tubuh umat Islam ini tidak seger, tidak fresh. Seperti pokok yang rindang karena banyaknya binalu, dia lemah. Buahnya tidak kuat, tidak baik. Ali berkata sunnah kitab Allah wa sunnah Zaman itu sampai sekarang ini berlaku. Sebab dicoba catatan sejarah masih di hadapan kita. Begitu umat Islam menyimpang dari ajaran Quran walau sedikit akan terasa keserempetnya dia dengan bahaya sedikit. Menyimpang banyak, terserempet banyak. Meninggalkan sama sekali kopro dia di dunia ini. Lihat itu Timur Tengah. Jangan jauh-jauh ini masih contoh hangat. Justru umat yang Quran itu turun di atas kepala mereka yang Jibril naik turun di negerinya. Lihat, siapa yang tidak ngenes, kesian melihat umat eh, Arab seperti sekarang Siapa yang tidak kesian? Dikeroyok oleh dunia, dibikin pingpong dari Soviet Amerika, Soviet Amerika terus. Begitu juga tidak cepat sedar kekeliruan ini. Ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita terkena dan terserempet oleh kekeliruan-kekeliruan semacam itu. Kita tidak mau begitu. Kita kepingin umat yang betul-betul diridhai oleh Allah, disayangi oleh Nabi dan dihormati oleh orang lain. Tidak seperti sekarang ini. <clears throat> Syughila manil jannatu wan naru amamah. Sudah pasti cukup sibuk orang yang tahu bahwa akan ada dua tempat. Neraka dan surga. Bagaimana kita tidak sibuk? Untuk mengatur langkah. Mempersiapkan amal. Menata bekal-bekal. Mengatur koper-koper mau berangkat ke salah satu daripada dua tempat yang jaraknya jauh. Dan kita akan tinggal di situ dengan waktu yang tidak sampai bisa ditentukan banyaknya dan panjangnya. Miliaran tahun kita akan menempati satu tempat. Masa orang itu tidak repot mengatur bekalnya, mengatur bagaimana caranya kalau aku masuk ke situ, apa yang mesti aku ajukan, bagaimana kedudukan saya di situ, apa bahan-bahan yang saya bawa akan merugikan saya di situ apa barang-barang yang kalau saya masuk ke pintu surga kata tukang duananya misalnya tidak boleh masuk barang ini, kamu ditangkap, kamu salah. Misalnya kalau orang belayar, saya pergi Singapura misalnya, saya sengaja bawa heroin. Sudah sengaja, sudah pasti saya mesti ditangkap. Saya mesti tahu kalau saya orang adil, orang ada akal. Kenapa saya mesti bawa bahan itu? Saya tidak akan gembira di Singapura, saya akan masuk penjara malah. Di akhirat pun begitu. Apa yang kita bawa ini? Mari kita bongkar kita punya amal. Kita periksa kita punya pembukuan. Apa yang menyebabkan saya nanti kalau di pintu sorga akan ditolak? Apa yang akan menyebabkan saya kalau sudah di muka siratal mustaqim? Saya akan gemeter tidak bisa jalan yang memberatkan saya. Apa ini beban-beban dosa apa ini derengki dan benci dan hasut yang mesti saya hilangkan tapi tidak bisa hilang. Itu mesti orang muslim mempunyai koreksi. Ini kata Ali syurila manil jannatu wan naru amama. Pasti repot orang yang mesti menghadapi. Tapi kalau seperti sekarang kita semua seperti orang lupa, seperti tidak akan melintasi sorga, tidak semacam tidak seperti orang yang mau berhadapan dengan neraka. Kalau mau mengansuransi jiwa, mengansuransi supaya roh kita tidak dikurung oleh Allah di sel yang penuh dengan listrik dan strom di jahanam, maka kita harus ingat. Rapatlah dulu sekarang, tidak apa-apa pencarian carilah secukup makan hari, satu harimu kalau perlu. Ini sistem para awliya. <coughs> Malah kita ketawa ya orang-orang wali. Masa orang cari untuk satu harinya. Sebenarnya mereka itulah yang berakal. Sebab mereka tahu bahwa ini rezeki sudah dijamin. Tinggal saya bergerak, saya terima bagian saya. Yaitu bagian saya. <coughs> Saya bekerja 24 jam tanpa tidur, misalnya. Bagian saya yaitu tapi ibadah saya tidak dijamin oleh Allah. Ibadah saya diserahkan kepada saya sendiri. Bekerjalah kamu. Dan jangan kamu minta upah sebelum kewajibanmu kamu tunaikan. Tidak mungkin orang yang berakal minta upahnya dulu. Bekerjalah dulu. Baru upahmu diberikan oleh majikanmu. Betul saudara-saudara? Bagaimana seorang seperti saya minta surga, mengimpikan di saya akan masuk bersamaan nabiyyin wa syuhada wa salihin. Saya di sini tidak amal apa-apa. Yang saya amalkan dunia. Dunia pun tidak saya sedekahkan. Saya makan sendiri. Kadang-kadang saya cakup yang haram. Menunggu surga. Ini orang tidak bekerja, menunggu upah. Tidak punya sawah dan tidak tani, minta panen. Ini orang perlu dikasihani akalnya. Sebab salah. Jadi masalah ibadah kata Allah kamulah yang menentukan. Berapa kadar jumlahmu saya bayar. Dan apakah kita kira Allah memberi upah seperti saya dan saudara memberi upah kepada seorang buruh? Apa kira-kira begitu? <coughs> Pemberian Allah wahai kaum muslimin tidak ada taranya. Satu kali Rasulullah SAW melafalkan satu kalimat kepada salah satu sahabat, "Wa subhanallahi wa bihamdihi tamla'u ma baina samai wal ard." Allahu akbar. Hei, sahabat, kamu bicara, kamu bilang subhanallah wa bihamdihi. Tok. Kamu akan dapat ganjaran sepenuh langit dan bumi. Saudara kalau bicara tentang langit dan bumi, saudara mesti pikirkan berapa jarak jauhnya. Maka itu dipenuhi oleh Allah ganjaran. Persen untuk saudara yang mengucapkan lafaz subhanallah wa bihamdihi. Ini apa ini? Upah apa ini? Apakah kita tidak keliru kalau kita tinggalkan ini upah yang besar? Ngejar barang yang sudah ditentukan ini yang yang diserahkan kepada kita kita. Abaikan yang dijamin kita kejar. Terbalik apa tidak, saudara-saudara? Tapi sesungguhnya banyak orang berpikiran terbalik sekarang ini. naudzubillah mendalik Mudah-mudahan kita yang suka dan sering hadir majelis-majelis pengajian yang ingat kepada Allah, insya Allah tidak sampai terbalik pikiran. Sebab sudah jelas ini sudah sudah. Tidak perlu didebatkan, tidak perlu di anu lagi. Jelas bahwa yang sudah dijamin kita kejar dan kejar betul. Pikiran kita kita fokuskan ke situ. Semangat dan akal kita konsentrir untuk itu. Nafkah. Sedang ibadah, bangun malam, baca Quran, zikir, sedekah, nasihat-nasihat kepada orang-orang yang sesat itu kita abaikan sama sekali. Kekeliruan besar. Al-yaminu shimalu maballah Kalau sudah dikatakan kita ini di tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalau sudah dijelaskan, digariskan bahwa ada tengah, maka jalan yang ke kiri, jalan ke kanan tempat-tempat yang tetap menyesatkan. Jadi al-wusta al jadda Jalan tengah inilah yang harus Anda ambil. Tidak usah menoleh ke kiri, tidak usah ada menoleh ke kanan. Dalam hadis yang lain, di tengah kita jalan menuju ke depan, katanya ada setan-setan manggil-manggil kita untuk kita belok ke kiri. Ada setan-setan juga untuk memanggil kita supaya kita belok ke kanan. Wa tilka subul ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca firman Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Dengan kata yang populer sekarang, jangan mengikuti isme-isme yang lain. Faham sosialisme itu isme-isme. Tidak usah diikuti. Ikuti Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Orang yang mempertengkarkan ini semuanya nanti akan kembali kepada Islam. Dan saudara jangan mempunyai putus asa bahwa yang di hadapan saudaranya adalah kebenaran. Lintasilah jalan ini terus. Kalau perlu memejamkan mata, tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri. Sebab saudara sudah di atas jalan yang lurus. Jangan khawatir lagi hal ini. Kemudian yang kedua, اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم Ini hadis mengandung doa. Saya sebelum baca asbabnya, apa sebab Rasulullah SAW? Apa faedahnya doa ini? Saya akan bacakan terjemahannya saja. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan melainkan engkau. Kepadamu aku bertawakal. Engkau pemilik arah yang agung. Segala yang dikendaki Allah pasti akan terjadi. Dan yang tidak dikendaki tidak akan terjadi. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha mulia dan besar. Aku ketahui secara pasti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa Ia telah mencakup ilmu segala yang ada. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan-kejahatan yang timbul dari diriku sendiri dan dari kejahatan tiap makhluk yang engkau kuasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ini doa. Asal mulanya Nabi mengajarkan kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala Ada salah seorang sahabat namanya Abu Darda. Diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan barang siapa yang membaca doa ini di waktu pagi maka ia tidak akan kena musibah sampai sore dan kalau dibaca waktu sore, dia tidak akan terkena musibah sampai pagi. Dipegangi oleh Abu Dhar, dibaca, pagi dibaca, sore dibaca. Ini doa dalam wirid Al-Latif lil Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi wirid yang dibaca pagi ada doa ini. Kemudian pada satu hari datang orang-orang ramai, geger, Abu Darda, Abu Darda, rumahmu terbakar. Abu Darda sambil senyum bilang, rumahku terbakar. Tidak mungkin rumahku akan terbakar. Itu deretan tempat-tempat di mana rumahmu di tengah-tengahnya itu semua habis dimakan api. Abu Darda berkata, "Lam yakunillahu liyafa'ala dzalik." Tidak mungkin Allah akan menakdirkan itu insya Allah. Apa sebab? Sebab saya diajar oleh Habibku, oleh Habibi Rasulullah SAW. Bacalah doa ini. Maka saya baca. Saya yakin itu rumah tidak terbakar. Sudah mari kita lihat sekarang. Berjalan dilihat rumah Abu Darda butuh tidak tersentuh satu peltian api, apalagi terbakar. Kayu-kayunya utuh. Tembok-temboknya selamat. Sana rubuh, jatuh ini selamat. Membaca doa ini ada artinya. Masyarakat muslimin, kita sekarang berhadapan dengan masa terbakar sana, terbakar sini. Banyak hal-hal yang harus direnungkan oleh umat Islam, apalagi yang kepunyaan kita ini sedikit sekali. Kalau saya umpamanya punya toko, Terbakar toko saya. Bagaimana saya mau cari modal membuat toko lagi? Dan hari-hari ini kantor-kantor asuransi sudah mulai tidak menerima asuransi. Apa sebabnya? Sebab terbakar terlalu banyak pasar tanah pasar sini. Ya orang takut kalau asuransi diterima terus bisa kokot dia bangkrut bayar asuransi banyak. Apakah tidak sepantasnya kita semua ini mengansuransikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala? yang punya harta, yang punya toko, yang punya rumah, yang punya segala-galanya. Jangan capek-capek baca ini saja. Tetapi dengan penuh kepercayaan dan iman kepada Allah. Jangan setengah-setengah. Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Falyadhun nabi ma Aku ini sebenarnya menurut dugaan hambaku itu sendiri. Kalau dia menduga dan mengira bahwa saya meyakin bahwa saya bahwa kami akan menjaga kami akan jaga. Kami tidak akan kecewakan hamba. Begitu hadis Qudsi. Di saat umat manusia tidak menerima asuransi dan Tuhan membuka asuransinya, kita serahkan saja segala-galanya kepada asuransi Allah. Apa salahnya? Malah kita selamat. Malah kita kuat. dan tidak rugi apa-apa. Saudara tidak usah bayar uang. Kalau saudara bayar kantor asuransi, saudara bayar duit. Kalau kepada Allah, Saudara tidak usah bayar, Allah akan menambah lagi. Kalau subhanallah bihamdih memenuhi langit dan bumi pahalanya, persenannya, apalagi kalimatnya begini banyak. Jelas sudah saudara Bagaimana kalau saya baca bersama dengan saudara-saudara? Bersedia? Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka dulu anunya. Dekatnya dibuka biar sama-sama melihat. لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم Ya Allah Engkau adalah Tuhanku Tiada Tuhan melainkan Engkau Kepadamu aku bertawakal Engkau pemilik arsh yang agung Segala yang dikehendaki oleh Allah, pasti akan terjadi. Dan yang tidak dikehendaki, tidak akan terjadi. Tiada daya, tiada kekuatan, kecuali dengan Allah yang Maha Mulia dan maha besar. Dan maha besar. Aku ketahui, Aku ketahui secara pasti, secara pasti bahwa Allah, bahwa Allah maha, kuasa, maha kuasa atas segala sesuatu, atas segala sesuatu dan, bahwa ia, dan bahwa Ia telah mencakup, telah mencakup ilmu segala yang ada. Ilmu segala yang ada. Ya Allah, ya Allah aku berlindung denganmu, aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang timbul dari diriku sendiri, Dan, dari kejahatan tiap makhluk, yang engkau kuasai, ubun-ubunnya sesungguhnya Tuhanku, di atas jalan yang lurus, dengan demikian ma'asyiral muslimin insyaallah kita semua selamat melintasi sisa umur kalau kita baca ini tiap hari pagi sekali dan sore sekali artinya pagi sesudah sholat subuh dan petang kalau matahari akan terbenam <clears throat> jadi dengan demikian kita menitipkan segala-galanya kepada Allah kalau memakai istilah titip dan sebaik-baik yang dititipi adalah Allah Rabbul Alamin karena itu saya anjurkan kepada saudara-saudara sebagaimana saya anjurkan pada diri saya sendiri untuk baca bersama-sama atau sendiri-sendiri uh, doa Rasulullah SAW ini. Lebih tepat lagi kalau saudara bisa mengajarkan ini kepada istri dan anak-anak saudara. Di masing-masing antara kita sudah menitipkan segala-galanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengetahui Siapa yang lebih khusyuk, lebih tekun, lebih mengerti artinya tawakal dalam membaca ini. Tetapi Allah tidak akan mengecewakan di antara kita yang masih belum mengerti betul-betul artinya. Insya Allah juga diterima oleh Allah karena niatnya sudah baik dan sudah ngepas untuk menyerahkan hak miliknya, dirinya, agamanya semua kepada Allah sebagai titipan. Ma'asyiral muslimin, beginilah kurang lebih isi diktat yang ke-22 ini. Semoga kita keluar malam ini dengan faedah yang pertama dan sama-sama kita amalkan. Saya sekali lagi ingin menganjurkan kepada saudara-saudara bahwa jiwa dari majelis ta'lim ini, khisnya, adalah satu. Kalau kita sama-sama bertekad untuk mengamalkan apa-apa yang kita dengar di sini. Baru nanti kita berasa ada kemajuan-kemajuan walaupun alon-alon setapak demi setapak kita akan maju ke arah penyempurnaan pribadi ke arah penyempurnaan aqidah. Akidah ini kepercayaan kepada Allah, tauhid. Itu sudah topnya sesuatu yang paling mahal. Itu kita sempurnakan sedikit demi sedikit. Sehingga kita belum mati, kita sudah bersih sudah. E, artinya sudah selesai dan sempurna mengatur iman dan akidah kita. Jadi masing-masing di antara kita berkewajiban untuk mengamalkan apa-apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW atau dari Tuhannya sendiri. Inilah jiwa daripada majelis-majelis taklim seperti ini. Baik yang di sini yang saya asuh maupun yang diasuh oleh para ulama-ulama yang lain. Pentingnya adalah amalnya. Kita para ulama tidak akan bosan-bosan menganjurkan kebaikan dan mencegah kepada keburuan. Saudara juga jangan bosan mendengar teguran ulama dan saudara juga jangan bosan mengamalkan apa yang dianjurkan oleh para ulama. Ada orang mengatakan pengajian banyak tetapi mungkarat masih berkecamuk. Sebenarnya hal ini tidak usah menjadikan kita putus asa. Pengajian harus tetap ada dimanapun ada kaum muslimin. Mungkarat itu sebetulnya ajaan setan-setan yang cocok dengan selera manusia, dengan hawa nafsunya. Makanya cepat. Kalau ajaan untuk akhirat ini berat, makanya lambat. Tetapi kalau tidak ada pengajian, bayangkan bagaimana mungkarat. Kalau kita sudah akui bahwa dengan adanya pengajian seperti begini di mana-mana, mungkarat masih melanda. Bayangkan kalau tidak ada pengajian. Jadi suara orang-orang demikian itu melemahkan orang-orang yang ngaji dan yang memberi pengajian. Wes tutupan wae pengajian-pengajian itu. Percuma lah saya kisah ini wae. Lantas ditutup. Kalau ditutup buyar ini umat sama sekali. Jadi sudah tidak ada tanggul sama sekali. Ini masih ada tanggulnya. Begini, kalau tidak ada Allah yahfad tapi saya kira kita semua ini masih termasuk orang yang suka memberi atau mendengar pengajian-pengajian. Semoga ini saja sudah menyerupakan alat eh, penjaga bagi kita. Tidak-tidaknya penegor. Di saat kita lupa, kita ingat satu ayat yang pernah kita dengar di pengajian. Kita marah, kita ingat bahwa Nabi SAW mengatakan begini. Kita rem luapan syahwat, kita ingat ada ancaman-ancaman buat orang yang kita rem. Begitu seterusnya. Jadi kita ini masih termasuk umat yang terkendalikan. Oleh siapa? Oleh Rasulullah semua Dengan kendali apa? Dengan kendali Quran dan sunnahnya. Jadi kita ini umat yang masih insya Allah ta'ala bejo. Baik. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik. Mari kita sebagai penutup. Apa ada pertanyaan? Mari kita sebagai penutup bersama-sama membaca doa sebagai biasanya. Ya Rabbana ya Rabbana bi annana karabna ya wa annana asrabna la asrabna fa tawba li kulli एवमौ